PT Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adia Swara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang <laughs>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 bagi umat manusia. Bahaya, ini tekanan bahaya. Sana, iya, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat, tunggu Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, menjauh. Tuk tunggal tidak menjauh. Takut itu berhala mana. Tuk tunggal ada di mana, Wina? Tuk tunggal berada di dalam kampus. Thank you. diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Celaka, ulan dari bawah lari Mak Rompang. lihat lihat lihat lihat iya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin meminta kembang goyangmu ini, supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompa mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Inilah episode ke-8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 adalah Buah Karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-21 ini didukung oleh Dedi sebagai Bapak Punto, Ape Burhan sebagai Aki Solor, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Novi Mandagi sebagai Nirasa, Aris sebagai Punto, Elia sebagai Kirista, Naryo sebagai Kisabrang, Bambang Jikir sebagai Raden Wangsa Dirja, dan pembawa cerita Neni Sumardi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 Sedangkan Mak Rompang sedang berbahagia dengan kekasihnya yang bernama Punto karena mereka sedang ngomong seorang bayi laki-laki yang sehat. Bayi itu adalah Sukma Bayi Gandini. Di tempat lain di puncak Gunung Sumbing, Nisepi pun sedang berbahagia karena kitab yang ditulis oleh gurunya sudah berhasil mereka temukan. Penemuan itu berkat pasangan yang sedang kasmaran, pasangan Batara dan Dari. lagi salah eh, eh, bagaimana? Berita apa yang kau bawa? Ah, betul lagi Sola. Bayi yang baru lahir itu sudah meninggal. Betul, betul Ki. Iya. Eh, kapan meninggalnya? Tadi malam Ki. emang ah, memang tadi malam aku melepaskan ilmuku itu. Ah, orang-orang di rumah dan Gandini itu sudah ramai Ki. Ah, <laughs> itu akibatnya kau menghina aku. <laughs> Nanti sebentar lagi nyawanya yang akan aku habisi. Ah, Nyawa siapa, Ki? Ya nyawa Den Kanding itu. Ah, apakah Aki Solor tidak takut pada pembalasan Raden Wangsa Dirja nanti? <laughs> Kenapa harus takut? Raden Wangsa Dirja tidak bisa membuktikan kalau aku yang membunuh istri dan bayinya. Ah, oh, iya juga ya. <laughs> Ah, sudah, jangan kau pikirkan itu. Itu bukan urusanmu. Ah, ah, iya Ki. Nah, bagaimana keadaan anakmu, Punto? Ah, kata istriku, tadi malam Punto sudah mau bicara Ki. Nah, betul kan kataku? Anakmu itu tidak akan bisu selamanya. Dia pasti akan bicara. Tapi bicaranya melantur Ki. Melentur bagaimana? Ah, dia selalu bilang bahwa dia sudah punya anak. Ah, masa dia bilang begitu? Betul, Ki. Bahkan nama anaknya itu adalah Sambang. Ah, Bertambah kumat penyakit anakmu. Biarlah. Nanti malam aku akan ke rumahmu. Akan aku lihat sampai seperti apa sakit anakmu itu. Ah, ah, terima kasih aku Solor. harus menguburkan bayimu ini, nak. Sudah satu hari satu malam bayimu ini meninggal. Akan aku kuburkan bila Raden Wangsa Dirja datang menengok anakmu ini, Bu. Kapan Raden Wangsa akan datang, anakku? Sedangkan berita kelahiran anaknya saja dia belum tahu. Nanti akan aku suruh orang pergi ke kota raja. Oh, anakku Gandini, untuk apa lagi kau tahan-tahan mayat anakmu ini di rumah? Kasihan dia, kasihan anakmu ini Gandini. Suara apa itu, Gandini? Suara burung-burung gagak. Dua hari yang lalu, burung gagak itu juga datang. Ketika ada mayat laki-laki muda tergeletak di jalan desa tengah malam seperti ini, Mak. Burung-burung itu memakan bangkai orang itu, Bu. Iya, kata orang-orang, iya, Mak. Setelah Aki Solot datang, mengusir burung-burung gagak, Lalu baru mayat itu bisa diselamatkan. Aku Akisona, ada apa anakku? Uh, ibu tunggulah di sini. Aku mau melihat burung-burung gagak itu. Uh, iya ya, pergilah. Siapa tahu burung-burung itu sedang mengintai mayat anakmu ini, nak. Suara-suara itu berasal dari halaman rumahku ini. Bagaimana ini? Aku hanya sedih di rumah. Sedangkan Gandini baru saja pergi. Ada apa itu, Bu? Gandini, untung kau cepat datang, nak. Aku melihat banyak burung-burung gagak di kejauhan. Ketika aku akan mengejar burung-burung itu, di halaman rumah kita sudah banyak obor-obor dinyalakan orang. Ibu tidak aku yang akan membukakan pintu itu. Ada apa kalian mendatangi rumah kakekku ini? Mana kakekmu? Kakek dan nenekku tidak ada. Nah, apa maumu? Di rumahmu ini ada mayat bayi kan? Iya, mayat anakku. Nah, aku mewakili seluruh penduduk dusun ini untuk meminta padamu supaya menguburkan mayat anakmu itu. Kalau tidak, kami yang akan menguburkannya. Ya? Aku akan menguburkan mayat anakku, tapi tidak sekarang. Harus sekarang. Karena burung-burung gagak itu sudah mengincar mayat anakmu. Kalau aku bilang tidak? Burung-burung gagak pasti akan mengoyak-ngoyak mayat anakmu. Sehingga akan menimbulkan bau busuk di desa ini. Aku bisa mengusir burung-burung gagak itu. Jangan sok jadi pahlawan kamu. Hanya Aki Solor yang bisa mengusir burung-burung itu. Kalau begitu, suruh saja Aki Solor yang mengusirnya. Belum saatnya Aki Solor untuk turun tangan. Terserah kalian. Tapi untuk menguburkan anakku sekarang, aku tidak bisa. Kalau begitu, kami yang menguburkan mayat anakmu itu. Berhenti. Kalau kau maju setapak lagi, akan aku hajar kamu. ayo. ayo. ayo. ayo. ayo. ayo. ayo. ayo. pun tidak terelakkan lagi. Gandini menahan serbuan puluhan orang dusun Gumbak di depan pintu rumahnya. Sepak terjang Gandini sebagai bekas perwira pasukan kerajaan masih tampak, sehingga banyak lawan-lawannya tergeletak kena tendangan wanita muda yang manis itu. Namun lama-kelamaan, Gandini tidak bisa juga bertahan dari amukan masa yang begitu beringas. Karena tenaga Gandini belum pulih betul sehabis melahirkan bayinya sehingga istri Raden Wangsa Dirja itu tergeletak di depan pintu rumahnya. Merasa Ibu Gandini cepat merangkul anaknya. Sementara puluhan orang sudah menyerbu masuk mengambil bayi Gandini yang sudah menjadi mayat. Lalu dengan cepat orang-orang itu pergi membawa bayi yang sudah menjadi mayat. Bukan mengambil anakku. Tidak, lama, Anakmu itu akan mereka kuburkan. Bukan dibawa kemana-mana. Tapi kenapa mereka memaksa seperti itu? Bukankah kita juga bisa menguburkan mayat anakku itu? Pasti. Pasti ada yang menyuruh mereka berbuat seperti itu. Nantilah. Kalau kakek dan nenekmu sudah kembali, kita laporkan kejadian ini. Tidak perlu. Aku akan laporkan pada Raden Wangsa Dirjan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 jadi, ya mayat bayi itu sudah kami kuburkan di dekat hutan Gumbak. <laughs> ya, bagus. Jadi bayi itu memang uh, mati kan? Iya, hmm? betul. Betul Aki Solon. Nah, kini sudah tidak ada lagi yang akan dipikirkan oleh Punto. Bayi yang dianggap anaknya itu sudah mati. Hmm? Ah, iya Aki Terima kasih. Besok malam aku kemari lagi. Aku ingin melihat apa lagi yang akan diocehkan oleh anakku. Tunggu dulu, jangan pulang dulu lagi pewat. <laughs> Mau apa lagi kau, Punto? Kalian apakan anakku, ha? Kalian apakan dia? Punto, bayi itu bukan anakmu. Ya, tapi anak perempuan sombong yang bernama Gandini. Bukan, Bayi itu bukan anak kandini, tapi anakku dan anakku sendiri. Ah, bayi itu bukan anakmu, Punto. Kau kan belum punya istri. Bapak jangan ikut campur. Eh, sudah. Biar aku yang mengurus anakmu ini. Dia masih dalam pengaruh siluman yang bernama Rusmi itu. Hey, eh, Aki Solor, hmm. kau oh, apakan anakku? Hmm? Eh, anakmu itu sudah mati. Jadi sudah kami kubur. Kurang ajar. Berani kau mengubur anakku itu. Padahal anakku belum meninggal, Ki. Oh, dia sudah meninggal. Percayalah. Kau memang dukun kurang ngajar. Kau membunuh orang seenaknya saja. Aku bunuh kau. Lepaskan aku. Lepaskan. Karena aku hancurkan lagi Solor itu. Jangan, jangan Lagi Solor adalah sesepuh kita di sini. Aku tidak peduli. Dia telah membunuh anakku. Ayo, ayo, Kenapa? Ya, ya, ya, nah begitu. Jangan dilepas ya. Kalau dilepas, dia akan mengamuk lagi. Jadi, jadi Ki, besok malam aku kemari lagi. Akan aku lihat apakah dia sudah sembuh. Baik, Ki. Lihat Gandini, siapa yang datang itu? Mana, Bu? Itu yang sedang menambatkan kudanya di halaman. Oh, Krista. Berarti kakek dan nenekmu sudah sampai di Lubuk Mentilin. Den Ayu. Oh, Kiwista. Mari masuk, Ki. Ah, iya, Nilura. Apa kabar Kiwista sekarang ini? Baik, Nilura. Ada berita apa Kiwista datang kemari? Saya dan Ki Sabrang sudah menerima berita tentang kelahiran bayi dan Ayu. Dari Ki dan Nik Sakuna. Itu sebabnya saya datang kemari. Bahkan kedatangan saya ini untuk membawa pinggisan ini dari Ki Sabrang suami istri. Kisabrang tidak bisa datang. Tapi Kisabrang suami istri, bahkan seluruh rakyat desa Lubuk Mentiling, sangat gembira mendengar kelahiran bayi dan Ayu. Ah, uh, maaf dan Ayu. Kenapa dan Ayu menangis? Apakah ada kata-kata saya yang kurang pantas tadi? Tidak, Kirita. Bukan itu persoalannya. Ah, Apakah ada persoalan yang membuat Den Ayu menangis dan bersedih seperti ini, Lurah? Bayi Gandini baru saja meninggal. Oh? Iya. Baru tadi malam dikuburkan di dekat hutan Gumba. Oh. Saya turut berduka mendengar berita ini, Lurah. sudah nasib Gandini seperti ini, Ki Ustaz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 Bayi itu sudah meninggal dan dikuburkan dekat hutan Gombak tadi malam. <laughs> ah, hilang sudah kecemasanku, Kiwista. Ah, lega sudah hatiku. Lega? Kenapa jadi lega, Kisah Eh, apakah kau tidak bisa memperkirakan kalau bayi itu hidup? Hah? Dia akan bisa merebut kekuasaanku di lubuk mentilin ini. Karena bayi Gandini itu laki-laki, Rista. Tapi bayi itu kan masih kecil, Kisabrang. Tidak mungkin dia bisa merebut kekuasaan Kisabrang di sini. Yang merebut kekuasaan itu bukan dia, tapi ibunya. Gandini pasti akan merebut kekuasaanku. Lalu dia yang menggantikan aku di sini dengan atas nama bayinya. Sehingga aku akan tersingkir dari sini. Itu kan jalan pikiran Kisapra. Ah, hal-hal ah, seperti itu perlu difikirkan kan Kiwista? Hah? Supaya aku tidak mendapat rintangan sedikitpun dalam memimpin desa ini. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang Kisabrang? Apakah aku harus pergi ke kota raja untuk melaporkan kejadian ini pada Raden Wangsa Dirja? Jangan. Kau tidak akan bisa menghadapi Raden Wangsa Dirja. Kenapa tidak, Kisabrang? Bukankah ketika dulu aku juga yang diutus oleh Ki Retso untuk menghadap Raden Wangsa dalam urusan perkawinan Gandini? Itu kan mau Ki Retso. Sedangkan Ki Retso tidak tahu persis tabiat Raden Wangsa Dirja. Raden Wangsa akan mengamuk mendengar berita duka seperti ini. Kalau tidak pandai-pandai menyampaikannya, sudah, sudah. Biar aku yang menyampaikannya. Biar aku ke kota raja. Sudah, berhenti di sini saja. Raden Wangsa Dirja sudah berdiri di pintu regol untuk menyambutku. Raden Wangsa Dirja, salam sejahtera untuk Raden. Apakah Raden akan pergi ke luar kota raja? Tidak. Aku hanya menunggumu di sini, Kisabra. Karena aku lihat sekarang kau sudah bertambah kaya. Padahal jadi lurah belum berapa lama. Ah, Raden Wangsa. Eh, lihat saja. Biasanya kau datang kemari dengan kuda. Sekarang kau sudah naik kereta kuda. Ah, itu kan kereta kuda yang lama, <laughs> Den. kereta kudamu yang baru Kau simpan di mana Kisabra? Ah, uang Wangsa jangan begitu. Saya tidak punya kereta kuda, Den. Ya, hmm. <laughs> kecuali itu. <laughs> Masih berbohong saja kamu. Hmm? Betul, Den. Sungguh, saya tidak bohong. Bagaimana? Maju perdagangan ladamu? Ah, susah sekarang, Den. Belum aman betul. Sering terjadi perampokan di jalan. Jadi, kamu tidak bawa upeti untukku kali ini. Oh, kalau itu saya bawa, Den. Den Wangsa jangan khawatir. Hmm, bagus. Nah, di samping itu, Den, saya membawa berita penting untuk Raden. Hmm. Berita penting apa? Berita gembira atau berita buruk? Dua-duanya, Den. Dua-duanya? Apa maksudmu? Begini, Den. Uh, jangan, jangan di sini.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 pendengar yang berbahagia, bagaimana kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahuinya, ikuti lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-8 Racun Kembang Goyang